Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Barakallahu wa hafizakumullah jami'an kita akan melanjutkan nah barakallahu fikum atau mengulangi Naam kemarin yang belum sempurna. Nah, membacanya barakallahu fikum syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Kita ulangi dikit. Wa madza hasala lil ladzina kharaju 'ala al umara wa ulati al umur mimma qassahu tarikh. Dan apa yang terjadi? Eh, apa yang didapatkan oleh orang-orang yang mereka memberontak keluar dari ketaatan kepada para umara, ketaatan kepada para pemimpin, ketaatan kepada para penguasa. Eh, sebagaimana yang dikisahkan dalam sejarah apa yang terjadi? Nah, kata beliau, "Mada hasala lamma anna naziratan min asyuddat fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu?" Apa yang mereka dapatkan atau apa yang didapatkan? Nam ketika sekelompok orang dari kalangan orang-orang yang syuddat yang mereka menyendiri, mereka keluar dari jamaatul muslimin dalam artian mereka memberontak barakallahu fikum di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Nam, qamu wa syaqqu Mereka bergerak. Nam, mereka berdiri dan juga mereka menghancurkan tongkat ketaatan. Dalam artian mereka barakallahu fikum sekelompok orang yang Nah, barakallahu fikum yang menyendiri atau sekelompok orang yang ganjil tersebut barakallahu fikum di zaman Utsman Nah, Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu barakallahu fikum waktu itu mereka memberontak tidak taat kepada Nah, barakallahu fikum pemimpinnya. Wa qatalu Amirul Mukminin Utsman. Nah, dan bahkan mereka membunuh eh, Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Mada hasala 'alal mu'minina minan nakasati ila al-an? Apa yang terjadi? Apa yang didapatkan oleh orang-orang mukminin? Nah, berupa kecelakaan-kecelakaan atau kebinasaan-kebinasaan hingga sekarang ini. Nah, barakallahu fikum. Bisa bil khuruji 'ala amirul mu'minin wa qatlih. Itu semuanya dengan sebab keluarnya mereka memberontak kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan qatlih dan juga sebabnya adalah apa? Dan kejahatan mereka membunuh Amirul Mukminin tersebut. Fala yazalul muslimuna yu'anuna minan nakasati al-mutawaliyah wal mafasid dan senantiasa masih senantiasa terus-menerus kaum muslimin Nah mereka yu'anuna minan nakasati al-mutawaliyati wal mafasid. Maka sih mereka masih saling membantu-membantu. Mereka masih saling nah barakallahu fikum tolong menolong. Eh, dalam perkara-perkara yang apa? yang bisa membinasakan atau kerusakan atau dalam artian memberontak yang terus menerus wal mafasid dan kerusakan-kerusakan wa kadzalika fi haqqi nabaqiyatil wulati nam as-sabru ala ta'atihi nam dan demikian juga ya fi haqqi baqiyatil wulat nam Eh, demikian juga hak pada sebagian para pemimpin. Nah, maksudnya dalam artian kita na'am kalafikum eh, di dalam menghadapi para pemimpin, sisa-sisa pemimpin yang lainnya barakallahu fikum na'am asabru Bersabar ala taatih, bersabar na'am barakallahu fikum untuk mentaatinya. Wa in kana fihi mafsadatun juz'iyyatun walaupun pada asalnya di dalam kepemimpinan tersebut ada kerusakan naam juziyyah dan sangat sedikit atau kerusakan atau bagian daripada kerusakan akhafu min mafsadil khuruj alaih. Yang mana kerusakan tersebut, yang sedikit tersebut lebih ringan keadaannya daripada kerusakan kalau seandainya memberontak kepada pemerintah. Dalam artian kerusakan yang ada itu lebih ringan, ringan keadaannya dibanding kalau seandainya na'am barakallahu fikum kaum muslimin memberontak kepada pemerintah yang apa? Yang fasik tadi. Na'am barakallahu fikum. Falidzalika oleh karena itu aujaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atahu ma lam yakhruj 'anil Islam. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk mentaati pemimpin, mentaati penguasa. Malam yakhruj 'anil Islam selama dia penguasa atau pemimpin tersebut barakallahu fikum nam tidak keluar dari agama Islam. Walau kana fasikon walaupun fasik, walau kana zaliman walaupun zalim, فإنه يصبر على هذه المفاسد الجزئية karena sesungguhnya nah barakallahu fikum maka sesungguhnya yusbar harus disabari nah barakallahu fikum untuk senantiasa disabari di atas kerusakan-kerusakan yang nah barakallahu fikum sedikit ini nah ya, ya kerusakan-kerusakan pada sebagian tempat atau pada sesuatu yang tidak menyeluruh gitu nah dar'anil mafasidi al-azimah dalam rangka untuk menolak atau menutup atau mencegah na'am barakallahu fikum dalam rangka untuk mencegah nah kerusakan yang lebih besar. Kalau misalkan kita lihat ada pemimpin kita misalkan pemimpin muslim barakallahu fikum nah eh, berbuat zalim kemudian juga fasik barakallahu fikum nah daripada kita berontak kemudian menimbulkan kerusakan yang lebih besar, yang lebih parah, maka hendaknya kita bersabar. Nah, di hadapan atau di bawah pemimpin yang zalim atau fasik tadi. Nah, untuk dalam rangka apa? Dalam rangka menolak, menghindarkan mafsadah yang besar. Nah, wartikab akhafid dararain dan juga dalam rangka mengerjakan atau na'am barakallahu fikum, na'am mengerjakan ya, dua perkara bahaya yang paling ringan. Nah, barakallahu fikum. Jadi mengerjakan salah satu bahaya yang lebih ringan. Nah, barakallahu fikum karena dua perkara itu tersebut bahaya. Nah, paham ya? Eh, kefasikan dan juga kezaliman bahaya. Nah, tapi pemberontakan itu lebih bahaya lagi. Karena akan apa imbasnya kepada enam kaum muslimin yang tidak bersalah yang tidak ikut campur. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tuduhan-tuduhan akan senantiasa nah menyebar kemana-mana. Ahlu sunnah wal jamaah tidak bersalah dituduh dengan kelompok ISIS, kelompok sesat, kelompok jaringan Al-Qaeda dan semisalnya teroris dan semisalnya. Sebabnya apa? Sebabnya ulah-ulah orang-orang jahat dari kalangan ikhwan muflisin ikhwan muslimin yang mereka menggembor-gemborkan, mengajak, menghimbau kaum muslimin untuk demonstrasi dan semisalnya. Nah, akhirnya ketika enam dilawan oleh pemerintah misalkan, ya, mereka melakukan pemberontakan, kudeta, kemudian dilawan pemerintah, akhirnya kaum muslimin yang di pelosok pelosok yang tidak paham apa-apa barakallahu fikum atau kaum muslimin yang mereka tidak tahu tidak tahu menau masalah seperti ini kena imbasnya. Banyak yang terbunuh, banyak yang meninggal dunia atau banyak yang jadi korban. Nauzubillah. Nah, seperti itu. Ewa. Jadi kita sabarnya di bawah pemimpin yang jahat tadi, Eh, dalam artian kita tetap masih bisa sholat, masih bisa zakat, puasa, bisa menegakkan syarat Allah Subhanahu Wa Taala, bisa dalam artian tidak dihalang-halangi sholat, nam adan tetap masih ditegakkan barakallahu fikum seperti itu. Itu lebih apa? Lebih bagus keadaannya daripada memberontak kepada pemerintah. Nah barakallahu fikum yang akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Karena pemerintah memiliki kekuatannya, ketika diberontak, digulingkan, dikudeta misalkan, pemerintah memiliki kekuatan yang sangat besar, akhirnya apa? Pemerintah pun akan akan brutal dalam melawan sehingga kaum muslimin ad-du'afa yang mereka lemah tidak mampu untuk menanganinya, tidak bersalah pun kena. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang tidak bersalah pun juga kena imbasnya. Nah, barakallahu fikum. Lidaf'i kata beliau, lidaf'i a'lahuma. Dengan kata beliau, irtikaba akhafid dararain mengerjakan enam dua perkara yang berbahaya mengerjakan enam dua perkara yang berbahaya tapi yang lebih ringan Paham ya? Irtikaba akhafi ad-dararain. Jadi mengerjakan enam perkara bahaya yang lebih ringan atau yang paling ringan. Lidaf'i dalam rangka untuk menolak a'lahuma, menolak apa? Menolak perkara dan eh, kerusakan yang lebih parah dari dari keduanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi dua-duanya rusak, dua-duanya adalah kekeliruan, adalah artian dua-duanya adalah nah parah gitu, tapi apa? Kita lebih memilih apa? Nah, barakallahu fikum memilih yang parahnya itu lebih ringan daripada yang satunya gitu. Paham ya? Kita bersabar di atas pemimpin yang jahat, yang zalim tadi itu barakallahu fikum itu merupakan apa? Berbahaya juga tapi apa? Tapi kalau seandainya kita berontak itu bahayanya lebih besar. Nah, kita tinggalkan bahaya yang lebih besar tersebut, tidak memberontak dan bersabar di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum di bawah pemimpin yang jahat tadi. Naam. Hada syai'un ma'ruf ini perkara yang sudah diketahui. Wa ma min qaumin kharaju 'ala imamihim. dan tidaklah ada sekelompok kaum yang mereka keluar memberontak kepada para nah, atau memberontak kepada pemimpin mereka illa melainkan kanatil mafsadatu fil khuruj alaihi a'dhama al mafsadah fi sabri ala ta'atih. Naam sahih kata beliau ini. Ha? Beliau menyatakan sini perhatikan, nah wa ma min qaumin kharaju ala imamihim dan tidak ada sekelompok kaum yang mereka keluar memberontak kepada pemimpin mereka melainkan apa? Melainkan kerusakannya. Ketika mereka berontak, kudeta, revolusi dan semisalnya, nah lebih besar kerusakannya dibanding apa? Dibanding kerusakan yang ada ketika seseorang itu bersabar di atas nah mentaati mereka. Paham ya? Tapi ingat, sudah kita jelaskan berkali-kali barakallahu fikum ketaatan enam diberikan apa? syarat untuk taat kepada mereka. Apa syaratnya? Selama perkara yang diperintahkan adalah perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar, bukan perkara maksiat. Adapun perkara yang mungkar, perkara maksiat, maka kita tidak boleh taat kepada mereka. Innama ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan kepada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang taat. La ta'ata li makhlukin. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk fi ma'siyatil khaliq di dalam berbuat kemaksiatan kepada sang pencipta. Naam. Kata beliau di sini, Hada wa hada farqu ma baina ahli jahiliyati wa ahli Islam fi mas'alati wulatil umur. Wa hada farqu dan ini eh, eh, dan inilah eh, perbedaan antara enam penduduk jahiliyah, orang-orang jahiliyah dan antara penduduk agama Islam, antara orang-orang Islam fi mas'alati wulatil umur. Berkaitan masalah apa? Masalah pemimpin atau masalah pemerintah. Ahlu jahiliyah orang-orang jahiliyah mengenai kepemerintahan atau kepemimpinan. Nah, barakallahu fikum, la yarawna ta'ata li umur. Mereka tidak berpandangan, ya, tidak berpendapat tentang apa taatnya kepada para pemerintah. Paham itu ya? Jadi ahlu jahiliyah la yarawna ta'ata li umur. Mereka tidak berpandangan, tidak berpendapat tentang apa? wajib taatnya kepada para pemimpin, para penguasa. Wa yarawna bahkan sebaliknya mereka beranggapan berpandangan barang siapa yang mentaati para pemimpin, barang siapa yang mentaati para pemerintah atau penguasa, menurut mereka adalah mereka berpandangan bahwasanya itu adalah kehinaan dan kerendahan. Wa ammal islamu, adapun agama Islam barakallahu fikum Naam fa innahu amara bit taati walati umuri muslimin. Naam sahih. Adapun agama Islam agama yang sempurna, agama yang tidak ada duanya, agama yang menghapus seluruh agama-agama sebelumnya. Barakallahu fikum tidak ada agama di muka bumi ini yang diterima kecuali hanya agama Islam saja. Nam, apa syariat di dalamnya? Nah, amara bi taati ulati umuril muslimin. Memerintahkan agar mentaatkan, nah mentaati. Nah, barakallahu fikum memerintahkan dan mewajibkan agar mentaati apa? Agar mentaati para pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Wa in kana indahum syai'un minal fisqi fi anfusihim. Walaupun kalau kita perhatikan Ya, walaupun ada pada pemimpin atau penguasa tersebut sedikit daripada kefasikan ya, yang ada pada diri-diri mereka. dulmun linnas atau mungkin pemimpin-pemimpin tersebut atau penguasa-penguasa tersebut Nah, barakallahu fikum memiliki kedoliman terhadap manusia, baru alaihim itu hendaknya apa? Disabari atas perbuatan mereka. Nah, paham ya? Barakallahu fikum. Sabarnya kita di bawah nah barakallahu fikum pemimpin yang jahat tadi itu, pemimpin yang muslim dolim tadi itu, lebih bagus daripada apa? Kita melakukan gerakan-gerakan revolusi, kudeta, memberontak dan semisal demonstrasi dan semisalnya ingat-ingat. Demonstrasi kudeta revolusi itu bukan salah satu cara menghilangkan apa? Menghilangkan kemungkaran atau menghilangkan apa? nam kerusakan. Bahkan itu akan akan membuat apa? Memperkeruh. nam Eh? Memperkeruh barakallahu fikum, memperkeruh keadaan, merusak keadaan dan semisalnya nam Kata beliau di sini perhatikan Li'anna fi dzalika masaliha lil muslimin dikarenakan taatnya kita kepada mereka, kita bersabar di atas pemimpin tersebut, itu ada kepentingan bagi kaum muslimin dalam artian bukan kerusakan. Wa fil khuruji alaihim madara. Naam lil muslimin kata beliau. tidak ada pun keluar memberontak kepada mereka itu membahayakan bagi kaum muslimin. Nah, ada perkara-perkara yang membahayakan kaum muslimin. A'zam minal mafasid allati fil baqa'i ala ta'atihim. Yang mana perkara-perkara yang membahayakan tersebut Nah, kalau fikum yang membahayakan kaum muslimin yang bisa nah merusak kaum muslimin itu lebih besar keadaannya dibanding kerusakan-kerusakan ketika apa? Ketika masih tetap berbuat taat kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Nah, eh, kata beliau, "A'dzam minal mafasidil lati fil baqa'i 'ala ta'atihim ma'a inhirafihim" Nah, ma'a inhirafihimul ladzi la yukhrijuhum anil Islam. Perhatikan ini. Jadi tetapnya mereka taat kepada nah pemimpin yang zalim tadi itu barakallahu fikum pemimpin muslim yang zalim itu keadaannya lebih bagus dan juga apa? ya tidak mem tidak membuat perkara-perkara yang membahayakan kaum muslimin. enam eh, nah, eh, keadaannya apa? Lebih bagus. Nah, barakallahu fikum kata beliau. Nah, kita ulangi lagi, anna fi dzalika masalihan lil muslimin dikarenakan taat atau bersabar di atas pemimpin tersebut, ya, di atas kepemimpinan pemimpin yang jahat tadi, itu apa? Ada kepentingan bagi kaum muslimin, tidak membahayakan kaum muslimin. Wabil khuruji alaihim madara lil muslimin a'zam min al mafasid allati fil baqa'i ala ta'atihim ma'an hirafihim alladhi la yukhrijuhum al Islam. Perhatikan ini. Nah, bersamaan dengan itu, eh? dalam artian ketika merontak kepada mereka itu justru akan menimbulkan perkara-perkara yang berbahaya untuk kaum muslimin. Nah, itu lebih besar. Bahayanya lebih besar dibanding apa kerusakan yang ada ketika Naam kita atau naam kaum muslimin taat kepada pemerintah tersebut. Nah, bersamaan dengan itu apa? Naam bersamaan pemerintah tersebut dalam keadaan apa? Naam eh, yang harif itu menyelenceng atau naam barakallahu fikum eh, mereka jauh daripada apa? Jauh daripada naam adab-adab atau agama-agama naam barakallahu fikum atau ajaran-ajaran agama Islam. Naam barakallahu fikum. Yang mana perbuatan mereka la yukhrijuhum Islam tidak sampai mengeluarkan mereka dari keislaman. Hadil qaidatul azimatul lati jaa biha islam fi hadil amril azim. Ini kaidah yang sangat besar yang didat yang datang dengannya atau yang dibawa oleh agama Islam fi hadzal amr dalam perkara ini nah perkara yang sangat besar ini barakallahu fikum Naam seperti itu. Jadi Naam barakallahu fikum sabarnya kita kepada para pemimpin atau penguasa walaupun mereka berbuat zalim dan mereka muslim itu lebih bagus keadaannya daripada kita apa? berbuat anarkis, kejahatan, kedoliman, eh, demonstrasi, atau kudeta, revolusi, dan semisalnya, justru akan menimbulkan enam perkara atau permasalahan atau perkara yang membahayakan bagi kaum muslimin lebih besar keadaannya. Ketika apa? Ketika kita tidak taat kepada mereka. Nah, barakallahu fikum. Jadi taatnya kita kepada pemimpin. Nah, barakallahu fikum sebatas ketaatan kepada perkara yang ma'ruf. Sudah kita jelaskan tadi. Naam. Kata beliau di sini barakallahu fikum wa amma ahlul jahiliyati Adapun orang-orang penduduk jahiliyah, yaitu orang-orang sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama sabab, sebagaimana yang sudah kita lewati. Mereka berpandangan bahwasanya barang siapa yang taat kepada pemerintah, taat kepada pemimpin, taat kepada penguasa, itu merupakan kehinaan dan kerendahan. Ini menurut orang-orang jahiliyah, orang-orang yang mereka hidup sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita ahlu sunnah wal jamaah kaum muslimun, kaum muslimin barakallahu fikum hendaknya senantiasa taat dan hendaknya senantiasa patuh kepada para pemimpin, nah para penguasa, pemerintah yang sah kaum muslimin dari kalangan kaum muslimin barakallahu fikum walaupun keadaan mereka Nah, ada sesuatu yang jelek ada pada ada pada mereka, misalkan kefasikan, kedzaliman dan semisalnya. Naam, barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha, wa ati'ur rasul, wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasul, dan para pemimpin di antara kalian. Nah, taat. Pak. Man ata'al amir faqad ata'ani, wa man asal amir faqad asani. Nah, sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, barang siapa yang mentaati pemimpin, sungguh dia telah mentaatiku. Dan barang siapa yang bermaksiat, menolak, memberontak kepada para pemimpin, nah barakallahu fikum, maka sungguh dia telah nah barakallahu fikum bermaksiat kepadaku. Naam. Kita lanjutkan dikit lagi, kata beliau di sini, la yarawna al-inqam, la yarawna in'iqada wilayatin. Mereka tidak berpandangan, orang-orang jahiliyah mereka tidak berpandangan apa? Tidak berpandangan atau naabar kalau fikum tidak berpandangan tentang apa? Tentang anggapan kepemimpinan atau wilayah. Jadi mereka nggak nganggap kalau ada pemimpin itu nggak dianggap itu loh. Nah, wala sam'an wala ta'atan dan mereka tidak beranggapan, tidak berpandangan tentang apa? Wajibnya taat dan wajibnya mendengar, mendengar pemimpin. Wa misluhumul umamul kafiratul an. Dan yang semisal dengan mereka adalah umat-umat atau umat-umat yang nah mereka eh, berada di atas kekufuran. Eh, orang-orang kufar alladzina yaquluna bil hurriyati wa demokratiyah kata beliau perhatikan ini yang mereka mengatakan dengan hurriyat oh hurriyat nama kata mereka kebebasan dalam enam berucap kebebasan dalam eh, beragama kebebasan dalam enam bekerja misalnya laki-laki boleh keluar eh, bersama dengan wanita yang bukan mahramnya berkumpul campur baur dan semisalnya naudzubillah wa demokratiyat itu demokrasi gitu aja paham ya Nah, mereka mengatakan demokrasi bagus. Eh, tapi padahal apa? Padahal aturan-aturan, ajaran-ajaran, kalau kita perhatikan ritual-ritual yang ada pada demokrasi, naudzubillah, sangat apa? Sangat memprihatinkan. Nah, karena sumber kita adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mada takunu mustama'atuhumul an? Apa yang terjadi pada nah, masyarakat-masyarakat mereka sekarang? Hamaziyatun wa bahimiyatun. Yang terjadi hanya apa? Nah, kemungkaran dan juga apa kesombongan dan juga apa kerusakan. Nam wabahimiyatun dan kehidupan mereka seperti kehidupan binatang. Qatlun wasalbun pembunuhan terjadi wasalbun perampokan wafasadu a'radin dan juga merusak kehormatan baik pemerkosaan dan semisalnya penculikan wasyarrun dan juga kejelekan waktirabu amnin dan juga goncangnya keamanan wahum dualun kubra padahal mereka itu adalah negara-negara yang besar Wa indahum aslihatun, mereka memiliki az Nah, mereka memiliki aslihatun, memiliki senjata-senjata. Wa indahum mudammiratun, bahkan mereka memiliki senjata-senjata berat yang bisa menghancurkan, mungkin tank atau pesawat perang dan misalnya. Nah, barakallahu fikum. Lakin khalakun lakin halatuhum halatun bahiniyah. Namun keadaan mereka, nah, namun keadaan mereka seperti keadaannya apa? binatang. Wal iyad billah. Nah, dan perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum yabaquna 'ala ma kanat 'al jahiliyah karena mereka masih tetap seperti keadaannya apa? orang-orang jahiliyah. Adapun kita yang selaku beragama Islam dan kita selaku bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah tentunya apa? harus paham masalah seperti ini dan kita bukanlah seperti orang-orang yang nah barakallahu fikum yang berperilaku seperti perilaku jahiliyah barakallahu fikum namun patokan kita sandaran kita adalah Al-Qur'an Sunnah dalam Al-Qur'an telah jelas perintah untuk taat kepada Nah, para pemimpin yang muslim yang sah barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum tentunya ketaatan pada perkara yang ma'ruf sudah kita jelaskan. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, Allah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Nah, barakallahu fikum. Nah, cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga nah, barakallahu fikum. Kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa taat kepada pemimpin kita, pemerintah kita, dan juga penguasa kita sebatas perkara-perkara yang ma'ruf yang tidak bertentangan atau bertabrakan atau bertolak belakang dengan syariat barakallahu fikum. Nah, itulah eh, barakallahu fikum syariat kita agama kita nah, dan juga manhaj serta akidah kita barakallahu fikum taat kepada para pemimpin yang sah dari kalangan kaum muslimin wallahu alam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika